Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul. Mereka semuanya diperintahkan untuk menyeru dengan satu seruan, satu dakwah. Ani abdullah wa jtani butahud. Hendalah kalian semuanya beribadah kepada Allah dan jauhilah tauhud-tauhud itu. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pula ya khanabitina azakumullah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan hendaklah kalian semuanya beribadah kepada Allah semata. Dan janganlah kalian berbuat syirik. Menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. At-tauhid ikhwanafiddin azakumullah dakwah para anbiya wal mursalin. At-tauhid ikhwan fillah azakumullah ialah inti daripada Al-Qur'anul Karim, kitab suci kaum muslimin. Dari mulai awal sampai akhir surat Al-Qur'anul Karim membahas tentang masalah tauhid. Membahas tentang tauhidul ibadah, beribadah hanya kepada Allah semata membahas tentang tauhidur rububiyah mengesahkan Allah dalam perkara penciptaan pemilikan pengaturan alam membahas tentang tauhidul asma'i sifat mengesahkan Allah dalam perkara nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia membahas tentang mukammilatut tauhid penyempurna-penyempurna tauhid yaitu al-amru wan nahi perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang itu semuanya tersebut dalam syariah Islamiyah. Al-Qur'an juga membahas tentang sejarah para muwahhidin. Keutamaan-keutamaan para muwahhidin dan bagaimana pahala yang Allah siapkan untuk mereka baik dunia maupun akhirat. Al-Qur'an juga membahas tentang sejarahnya kaum musyrikin, kaum kafirin yang menentang tauhid. Bagaimana mereka memusuhi para anbiya wal mursalin dan bagaimana pula azab yang Allah timpakan kepada mereka baik azab dunia maupun azab akhirat. Sehingga Al-Qur'anul Karim min awalihi ila akhirihi itu membahas tentang masalah tauhid. Bahkan telah disepakati oleh para ulama kita ya khanafitina azakumullah bahwasanya ummul Quran ialah ialah Al-Fatihah. Induknya Al-Quran ialah Al-Fatihah. Sementara dari surah Al-Fatihah ayat yang paling inti ialah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu pula ya Allah kami memohon pertolongan. Yang di situ ikhwan ya fillah pemurnian tauhid, tauhidul ibadah dan juga pemurnian tauhidur rububiyah. Kalimat iya iyyaka na'budu itu merupakan tauhidul ibadah. Kalimat iya iyyaka nasta'in itu tauhidur rububiyah. Maka ini semuanya ya khanafitina ya azakumullah menunjukkan pula kepada kita tentang pentingnya tauhid. Dan itu telah disampaikan oleh para anbiya wal mursalin kepada umat mereka masing-masing. Dan juga telah disampaikan pula oleh para sahabatul kiram, para sahabat-sahabat yang mulia kepada generasi yang setelahnya terus generasi demi generasi para ulama kita menyampaikan tentang masalah yang penting ini tentang masalah tauhidullah mengesahkan Allah dalam berkera ibadah memberantas TBCS tahayul, bid'ah, khurafat dan syirik. Harus pakai es supaya segar. Hmm? Naam. TBCS takhayul, bid'ah, khurafat dan syirik. Qanafitina azakumullah tentang masalah tauhid. Para ulama kita telah menulis sekian banyak karya sekian banyak buku, sekian banyak tulisan, dan di antara tulisan yang paling indah, yang paling bagus dalam membahas tentang masalah tauhid, yang menguraikan tentang masalah tauhid dengan adillah, dengan dalil, ayat, wahadis, dan ucapan-ucapan para ulama salafun salih rahimahumullahu taala ialah kitab tauhid kitab tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Tsani Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala wa ghafaralah. Ini matanya. Di situ beliau ikhwanafitina azakumullah membawakan ayat Qur'aniyah wa hadis nabawiyah dan asar salafiyah. Bas Kemudian setiap akhir bab beliau menyebutkan masail. Di masail ada masalah-masalah yang berkaitan dengan ayat dan hadis yang beliau bawakan sebelumnya. Masalah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima yang itu menunjukkan fiqh syekh rahimahullahu taala bagaimana pemahaman beliau yang sangat dalam yang sangat tinggi ketika memahami nas-nas Al-Qur'an nastas hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan pernyataan para salafun saleh rahimahumullahu taala. Maka kitab tauhid faridun fi babi. Kitab yang betul-betul gak ada tandingannya dalam babnya. Sehingga jangan heran ya khanafitina azakumullah. Kalau kemudian banyak para ulama kita yang berupaya keras untuk mengajarkannya kepada kaum muslimin, Bahkan banyak di kalangan mereka yang menulis syarahnya, uraiannya, penjelasannya supaya lebih mantap, lebih bagus dan lebih mencakup pembahasan-pembahasan tauhid yang lainnya. Dan di antara syarah yang dijadikan rujukan oleh para ulama kita, Syarhun Mu'tabar Bittifaq syarah yang diakui oleh para ulama dengan kesepakatan mereka ialah Kitab Taisirul Aziz Al-Hamid karya cucunya Syekh sendiri Sulaiman bin Abdullah Ibn Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala ghafarallah Namun beliau rahimahullahu taala Syekh Sulaiman belum selesai mensyarah kitab tauhid. Baru sampai dalam kitab Babul Musawirin Bab ancaman orang-orang yang menggambar, memoto, memahat makhluk yang bernyawa. Maka datang setelah beliau cucu syekh yang lainnya, Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul bin Abdul Wahab An-Najd Tamimi rahimahullahu taala ghafaralah beliau kemudian menyaring meringkas memperbaiki menambahi dan menyempurnakan syarahnya misan beliau sendiri Syekh Sulaiman tadi dan syarahnya Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh ini beliau sebut dengan nama Fathul Majid li syarah kitab tauhid maka syarah ini khanafiddin azakumullah yang kemudian lebih populer. Lebih masyhur di kalangan para ulama kita sunnah Untuk menjelaskan, menguraikan tentang kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala wa ghafaralah. Bahkan khanafiddin azakumullah kitab Fathul Majid ini dibahas oleh para ulama kita dalam majelis mereka, dalam majelis majelis mereka. Kitab ini khonafitina azakumullah dipelajari di majelisnya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Bahkan beliau memiliki tahaliq, komentar-komentar yang disertakan dalam uh, eh, tofah yang ada, cetakan yang ada. Kitab ini pula khonafitina azakumullah dipelajari di majlisnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ghafarallah bahkan menjadi kurikulum tauhid yang baku ketika beliau mengajarkan tauhid kepada murid-muridnya. Wa hakadha ikhwana fillah azakumullah. Kitab inilah yang amat sangat dikagumi ala Syekh Al-Allamah Abu Abdurrahman Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala ghafarallah dan dengan kitab ini pula lah beliau rahimahullah banyak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari khurafat, dari takhayul, dari bid'ah, kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Zaidiyah di Yaman ketika itu. Dengan begini pula ya Nabi Azzaikumullah beliau tahu bagaimana bobroknya masyarakatnya beliau. Maka beliau pula ya Nabi Azzaikumullah yang mengajarkan kitab ini kepada murid-muridnya bahkan sampai sekarang Kitab Fathul Majid itu menjadi kurikulum tetap pelajaran tauhid di Darul Hadis Damaj Sa'dah Yaman di markisnya beliau rahimahullahu taala wa ghafaralah. Maka Hanafitina azakumullah untuk melengkapi kesempurnaan pembahasan tauhid maka yang lebih tepat dalam majlis yang seperti ini, khanafitina azakumullah, kita membaca syarahnya. Syarah kitab Tauhid Fathul Majid. Yang dengan kita membaca syarah ini, kita akan mendapatkan faedah dari dua sisi. Faedah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi. Dan yang kedua faedah dari Asyarih pensyarah yaitu Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh rahimahullahu taala wa ghafarallah. Naam. Adapun kitab tauhid khanafitina azakumullah ini ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab di Basrah. Di Basrah, Irak, Baghdad. Ketika beliau rahimahullahu taala rihla ke sana berjumpa di sana dengan para masyaikh ahli sunnah yang lainnya Muhammad Hayat Sindi dan yang lainnya. Di sana beliau terbuka matanya melihat keadaan umat ketika itu. Betul-betul dicengkram oleh syirkiyat, kesyirikan-kesyirikan yang beragam jenisnya, beragam modelnya. Maka beliau tergugah semangatnya, termotivasi untuk menulis sebuah kitab yang berguna untuk diri beliau sendiri dan juga untuk kaum muslimin dalam bab ini dalam bab tauhid. Maka beliau menulis kitab tauhid di Basrah dan beliau menjadikan kitab-kitab yang ada di Maktabah Basrah sebagai rujukannya. Jadilah kitab tauhid, matan kitab tauhid, berisikan ayat, hadis, keterangan salafun salih sehingga dipuji oleh para ulama yang ada ketika itu. Dipuji oleh Al-Qarib wal-Ba'id. Orang dekat beliau ataupun orang yang sangat jauh dari beliau. Sangat dipuji oleh para ulama al-sunnati wal-jamaah. Bahkan kitab Tauhid azakumullah memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dalam dakwah beliau. Dalam penyebaran dakwah tauhid yang beliau lancarkan, dakwah Islamiyah, dakwah sunniyah, nabawiyah, dakwatul mubarakah dan bahkan barakah dakwah tauhid beliau ini khanafitin itu dirasakan oleh kaum muslimin sampai hari ini. Nah, sampai hari ini. Yaitu dengan berdirinya kerajaan Saudi Arabia di mamlakah sana oleh rajanya Abdul Aziz Ibnu Su'ud, Ibnu eh, eh, Abdul Aziz, Ibnu Muhammad bin Su'ud, Al-Imam Al-Mujahid. Maka dengan bantuan raja yang mulia ini, raja yang sunni salafi ini, dakwah beliau tersebar luas. Tidak hanya di jazirah Arab, bahkan dakwah beliau rahimahullahu taala tersebar di hampir seluruh penjuru dunia. Tersebar di Yaman, bahkan tersebar di luar jazirah Arab sampai ke Indonesia ini pula. Nah, dan barokahnya dirasakan sampai sekarang oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada yaitu kerajaan Saudi Arabia yang sekarang ini sebagai satu-satunya biladu tauhid, negara tauhid yang di sana disemarakan tauhid, diperantas yang, yang namanya kesyirikan, di sana ditegakkan syariat Islamiah dengan dasar agama yang jelas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Harsah Allah Ta'ala. Taib, sekarang kita masuk kepada Muqaddimah Asyarih. Asyik Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab An-Najd Al-Tamimi rahimahullahu taala wa ghafara بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه التكلان الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين خيرة yang terbaik dari kalangan makhluknya seluruhnya yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau ana sayyidu waladi Adam wala faqr. Saya ialah tokohnya pimpinan anak Adam dan itu bukan kesombongan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima wa sallim taslima. Al Muhammad wa ala ali Muhammad ialah keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam ahlul bait. <clears throat> Sebab Al Muhammad digandeng dengan kalimat wa ashabi. Kaidahnya kalau kalimat alu, Alu nabi, alu Muhammad disebutkan sendirian dengan tanpa menyebut as-sahabah, maka Alu nabi ialah semua pengikutnya beliau sampai yang qiyamah. Mencakup ahlul bait, para sahabah dan semua kaum muslimin dan kaum mukminin sampai yang qiyamah. Adapun kalau disebutkan alu Muhammad dan wa ashabu disebutkan juga e, sahabat maka alu Muhammad di sini ya ahlul bait keluarga Rasul saja. Mereka itu ialah alu Ali keluarganya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa alu Abbas keluarganya Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu taala anhu wa alu Aqil dan keluarganya Aqil bin Abi Talib wa Al Harith dan juga keluarganya Al Harith yaitu mereka ialah Bani Hashim yang diharamkan atas mereka sadaqah baik sadaqah yang sunnah maupun yang wajib dalam bentuk zakat amma ba'du adapun setelah itu فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وغفر له ومن أجاب دعوته يوم يقوم الحساب قد جاء بديئا في معناه Sesungguhnya kita bertauhid dan disebutkan tadi ikhwan fillah azakumullah, beliau menulis kitab tauhid ini di mana ikhwan? Di Basrah ketika beliau mendapati syirkiyat, kesyirikan-kesyirikan yang ada di sana. Ini ditegaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh sahib kitab Abdul Majid. Sesungguhnya kita bertauhid yang ditulis oleh Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Semoga Allah memperbanyak pahala dan uh, ganjaran untuk beliau. Wa ghafara lahu wa man da'watah. Dan semoga Allah mengampuni beliau dan siapa saja yang mengijabahi yang menerima dakwah beliau dakwah tauhid. Yauma yaqumul hisab pada hari ditegakkannya kiamat. Qad badian fi ma'nah. Kitab ini telah datang secara badiah, secara indah pada maknanya. Min bayani tauhid bi barahinihi dalam bentuk menjelaskan tauhid dengan burhan, burhannya, argumentasi-argumentasinya, bukti-bukti yang nyata. Wa jama'i jumalin min adillatihi juga dalam bentuk mengumpulkan jumlah-jumlah dari dalil-dalilnya dalil tauhid liidahihi wa tabyinih untuk lebih memperjelas dan menerangkan makna tauhid fasara alaman lil muwahhidin maka jadilah buku ini khanafitin azakumullah sebagai alam sebagai tanda untuk para muwahhidin wa hujjatan alal mulhidin dan sebagai hujjah untuk membantah orang-orang mulhid. Al-mulhid az-zair Setiap orang yang menyimpang dari agama. Fantafa'a bihil khalqul kathir. Maka mengambil manfaat dengan buku ini makhluk yang sangat banyak. Wal jam'ul kathir dan jumlah yang sekian banyaknya. Nama ya ikhwan. Hadha wal musyahad dan ini yang kita saksikan sendiri Bagaimana kaum muslimin betul-betul mendapatkan faidah dari kitab tauhid dan secara umum dari dakwah beliau dakwah tauhid yang dilancarkan dan digencarkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala yang ketika itu ikhwan fillah dakwah tauhid yang beliau emban yang disokong oleh Al-Imam Al-Mujahid Abdul Aziz bin Suud Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud dan anak turunannya. Dakwah beliau ketika di Khanafitin Azakumullah itu dakwah yang betul-betul memberantas kesyirikan, memberantas khurafat, memberantas kebid'ahan yang ternyata porosnya, puncaknya ada pada daulah Utsmaniyah ketika itu. Pada daulah Utsmaniyah di Turki ya. Itu bukan daulah tauhid ya ikhwan, namun daulah daulah khurafat. Wa daulah bid'ah. Di sana bermunculan yang namanya kebid'ahan, kesyirikan, khurafat, khayul wa ila akhirnya. Tamam? Ada dakwah tauhid yang murni. Ia dakwah yang diserukan oleh Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala di Saudiyah di Saudiyah. Naam. Ini supaya anda fahami. Sebab akhir-akhir ini khonafidina azakumullah. Kita mendapati di kalangan sebagian pemuda kaum muslimin yang bungu dalam beragama. Mereka ini khonafidina azakumullah menganggap bahwasannya setelah runtuhnya daulah Utsmaniyah maka tidak ada lagi daulah Islaminya di muka bumi ini. Tidak ada lagi umat Islam di muka bumi ini ummatun ghaibah, umat yang telah hilang. Ini khonafidina azakumullah pemikiran yang sangat mengerikan. Yang asal muasalnya berasal dari pemikirannya Syed Qutub. Takfirul mujtama' islami. Mengkafirkan masyarakat kaum muslimin ketika itu. Yang kemudian setelah itu khonafidina azakumullah. Pemikiran seperti ini diadopsi oleh mantan gembong-gembong sururiyah di Saudiyah semacam Dr. Salman Al-Audah semacam Dr. Salman Al-Hawali dan yang lain-lainnya mereka-mereka ini khonafitina azakumullah yang kemudian menangis meratapi runtuhnya daulah Utsmaniyah, daulah syirkiyah, daulah bid'ahiyah dan mereka menyatakan tidak ada lagi setelah runtuhnya daulah Islamiyah ini. Daulah Utsmaniyah ini yang namanya daulah Islamiyah. Enggak ada lagi. Baru terakhir ini mereka menyatakan bahwasanya mereka mengharapkan Afghanistan Afghanistan mereka mengharapkan sebagai daulah muslimah mereka mengharapkannya sebagai daulah islamiyah dan dengan tegas pula mereka mengatakan bahwasanya uh, daulah tauhid As-Saudiyah bukan daulah Islamiyah. Wa omongannya Osama bin Laden, omongannya Sahar al-Hawali dan yang semisalnya yang kemudian dikemas dengan kemasan yang wah, dengan kemasan yang lebih indah, lebih moderat oleh cindil teroris Indonesia yang namanya Imam Samudra. Ya ini khonafidina azakumullah sungguhnya bentukan dari Salman al-Audah dan Safal Hawali. Dan dua orang tadi Safal Hawali dan Salman al-Audah itu bentukannya Said Qutub. Wah Said Qutub ini khonafidina azakumullah tong sampah. Pada benak dia ada pemikiran syiar rafidah yang mencaci maki para sahabatnya Rasul SAW. Pada pemikiran dia ada tong sampah yang lebih busuk yang namanya wihdatul wujud, ittihadiyah, manunggaling kaulah Gusti yang meyakini bahwasanya Allah menyatu dengan makhluknya. Pada benaknya ada pemikiran khawarij, pemikiran pemberontak, pemikiran teroris, dan pada benak pula eh, pada benaknya dia pula ada pemikiran takfir mengkafirkan masyarakat kaum muslimin bahkan dia menjuluki masjid-masjid kaum muslimin yang ada ini sebagai ma'abid jahiliyah sebagai tempat ibadahnya orang jahiliyah bayangkan bagaimana sholatnya dia mengatakan hendaknya khusabatun muslimah sekelompok kaum muslimin menjadikan rumah-rumah mereka sebagai tempat ibadah sampai datangnya daulah Islamiyah. Sehingga dari sini Khonafitina Asad kemudian mengklaim dirinya dan orang-orang yang bersama dengan dia sebagai muslimin sementara yang selain dia dikatakan sebagai kafirin. Rumah-rumah mereka sebagai rumah Islam sementara masjid-masjid rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala mereka tuding sebagai ma'abid jahiliyah sebagai tempat ibadahnya orang-orang jahiliyah. Allahumma musta'an. Maka perlu dikasih tahu secara yang bagus Bagaimana dakwahnya Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab, dakwah tauhid dan bagaimana dakwah perusak umat, dakwah syirik yang dilancarkan oleh Daulah Utsmaniyah di Turki sana. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala fa inna hadzal imam fi mubtada nash'atihi. Mana sungguhnya imam ini rahimahullah yakni Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Pada permulaan pertumbuhannya, qala syarahallahu sadrahu lil haqqil mubin. Allah Taala telah melapangkan dada beliau untuk menerima hak yang jelas ini, yang nyata ini. Alladzi ba'atsa bihil mursalin. Yang dengan ini, dengan al-haq inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para mursalin yaitu min ikhlasul ibadah dalam bentuk memurnikan ibadah fi jami'i anwa'iha lillahi rabbil alamin dengan segala bentuk dan ragam ibadah dimurnikan, diserahkan, dipersembahkan untuk Allah semata Rabbul Alamin. Wa inkari ma'alihil kathir. Dan juga dalam bentuk mengingkari apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Min syirkil musyrikin. Dari kesyirikannya kaum musyrikin. Wadai khanafitina Taufik yang Allah berikan kepada beliau rahimahullah ta'ala. Dari mulai awal perkembangannya, awal pertumbuhannya, beliau telah dilapangkan dadanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima tauhid dan benci dengan yang namanya kesyirikan. Wa hadza fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadl azim. Dan ini khonafitin azakumullah keutamaan yang Allah nugerahkan kepada orang yang Allah, yang Allah kehendaki. Allah zat yang maha memiliki keutamaan yang sangat besar. Naam. Fa'alallahu himmatahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan himmahnya wa qawwa azimatahu dan menguatkan azamnya himmah semangat juang yang tinggi fatasadda li da'wati ahli najd ila tauhid maka beliau mulai maju tafadda itu mulai maju mendakwai orang-orang najd kepada tauhid najd ya ikhwan ialah negara yang cukup luas yang ada di tengah-tengah jazirah Arab <clears throat> membentang ke arah simal ke arah utara sampai ke Jabal Taik ke Gunung Taik kemudian ke arah timur membentang sampai ujung Ihsa dari arah utara apa namanya dari arah utara. Jadi tadi selatan, sekarang utara. Kepada Ar-Rubul Khali dan arah baratnya sampai kepada Jabal Heaven. Naam. Ini Najd. Kalau sekarang ini khana fitina azakumullah. <clears throat> Najd ini mencakup Saudi Arabia dan masuk ke wilayah sedikit wilayah Irak. Sedikit ke wilayah Irak. Sehingga ada istilah Najdul Irak, ada istilah Najdul uh, Najdul Hijaz. Ada Najd Irak, ada Najd Hijaz. Hada huwa. Adapun hadisnya Rasulullah sallallahu Ketika beliau mengisyaratkan ke arah Najd. Beliau mengatakan huna kata qarnu syaitan. Di sanalah munculnya tanduknya syaitan. Di sanalah munculnya sekian banyak fitnah ila akhir hadis. Itu diterangkan oleh para ulama kita yang dimaksud dengan Najd di sini ialah Najdul Irak. Najd yang dari Irak bukan dari Hijaz. Dan itu yang terjadi dalam sejarah Islam di Kufah tempatnya itu banyak permunculan fitnah dari sana. Ada najat. Abu ah, ini rahimahullah taala Allah beri semangat yang tinggi, azam yang sangat kuat untuk mendakwai orang-orang Najd secara umumnya kepada tauhid. Alladhi huwa asasul islami wal iman yang mana tauhid itu ialah dasar Islam dan keimanan. Wanahahum an ibadatil asjari wal ahjar. Dan beliau rahimahullah ta'ala melarang masyarakat Najd ketika itu. Dari peribadatan kepada pohon-pohon dan batu-batuan. Ini menunjukkan Yohanabitina ya azakumullah bahwasanya syirkul Arab kesyirikan yang terjadi pada orang-orang Arab terdahulu di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk peribadatan kepada e, pohon-pohonan semacam al-Uzza peribadatan kepada batu-batu kepada berhala-berhala seperti Lata Manat ibadah kepada jin-jin, kepada matahari, kepada bulan, itu tidak berhenti sampai sana saja. Namun ternyata dalam sejarah umat Islam ternyata dalam beberapa generasi kesyirikan-kesyirikan tadi yang ternyata itu sungguhnya berawal dari kesyirikan pertama yang muncul di muka bumi di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam itu ternyata masih merambah masyarakat masih menjamur di kalangan masyarakat bahkan sampai di zaman beliau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1100 sekian Hijriah 1100 sekian Hijriah kalau sekarang 1400 sekian Hijriah, ya sekitar 300 tahun yang lalu. Sekitar 3 abad yang lalu. Ternyata berserakan khanafitina azakumullah ke sana kemari. Yang namanya kesyirikan-kesyirikan dalam bentuk yang disebutkan di sini. Ibadah pohon asjar, pohon-pohon keramat. Wal ahjar, ibadah kepada pohon-pohon keramat wal kubur ibadat pada kuburan-kuburan para wali wal tawagid kepada tohut tohut wal ausan kepada arca-arca berhala-berhala ini ada di zamannya beliau sehingga khanafitina azakumullah kalau kita di zaman kita di abad ke-14 Hijriah 1426 menjelang 27 ini kalau kita menyaksikan di zaman sekarang ini kesyirikan yang semakin nampak pohon-pohon keramat semakin diagungkan batu-batu keramat yang semakin dimuliakan kuburan-kuburan yang semakin marak kunjungannya dan ziarahnya dan di sana dilakukan sekian banyak kesyirikan-kesyirikan yang ada itu bukan barang baru. Itu bukan barang baru. Tapi sungguhnya yang ada di depan mata kita itu ialah warisannya kaum musyrikin. Bahkan lebih jauh lagi itu warisannya kaum Nuh alaihissalatu wassalam. Sehingga kesyirikan yang ada di alam dunia ini dari mulai syirik yang pertama yang terjadi di zaman Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam sampai yang ada di zaman sekarang ini itu syirik yang sama. Sama bentuk kesyirikannya. Bahkan bisa jadi khonafitina azakumullah kesyirikan yang ada di zaman sekarang ini lebih parah. Lebih mengerikan, lebih dahsyat daripada kesyirikan-kesyirikan yang ada pada zaman dahulu yang diberantas oleh para ambiya wal mursalin. Allahul musta'an. Wa'anil iman di sahara. Juga beliau rahimahullah melarang masyarakat Najd ketika itu untuk beriman dengan tukang sihir. Ini percaya pada tukang sihir. Wal munajimin, dukun-dukun. Tukang ramal. Wal kuhan, dukun-dukun. Ini juga menunjukkan Yohan ya Fitina Azzaikumullah. Yang namanya perdukunan. Yang ada di zaman sekarang ini. Itu bukan barang baru sudah ada di zaman beliau rahimahullah taala. Bahkan telah ada pula di zamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya kuhan banyak, yang namanya munajimin tukang ramal menjamur, yang namanya sahara tukang sihir merambah masyarakat. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Jaga ikhwan fillah yang ada di zaman sekarang ini dalam bentuk TBCS atau kita balik STBC syirik takhayul bid'ah dan khurafat ini sungguhnya kepanjangan tangan dari kesyirikan-kesyirikan yang ada di zaman dahulu kesyirikan-kesyirikan yang dulu dibela mati-matian oleh kaum muslimin Quraisy yang dulu dibela mati-matian oleh kaumnya Nabiullah Nuh. Maka ikhwan azakumullah di zaman ini pula kita harus memulai dakwah kita sebagaimana para nabi dan para rasul memulai dakwah mereka yaitu menerangkan tauhid kepada masyarakat bagaimana ibadah yang sungguhnya Kewajiban memurnikan ibadah untuk Allah semata. Memberantas STBC. Memberantas kesyirikan. Memberantas takhayul. Memberantas kebid'ahan. Dan memberantas khurafat. Inilah yang seharusnya kita mulai. Karena ini pula lah yang dimulai oleh para anbiyaul mursalin. Dengan kondisi yang sama. Dengan kesyirikan yang sama maka inilah khonafidina azakumullah yang sekarang menjadi prinsip dakwah salafiyah, prinsip dakwah sunniyah, prinsip dakwah ahli sunnati wal jamaah di mana mereka berada. Memulai dakwahnya dengan tauhid, memberantas yang namanya kesyirikan, seperti yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin. Maka ya azakumullah kalau kita melihat para sebagian kelompok-kelompok pergerakan yang tidak memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid, tidak memperhatikan masalah tauhid dengan sesungguhnya, maka kamu akan melihat pada mereka sekian banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada. Penyimpangan-penyimpangan dari bimbingan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sekelompok pergerakan yang memulai dakwahnya dengan jihad sabilillah fakat akhta maka sungguh dia telah salah demikian pula barang siapa atau kalau kita melihat sebuah pergerakan dakwah yang memulai dakwahnya dengan yang namanya siasah, yang namanya politik. Fakajar, maka sungguh dia telah menyimpang. Apalagi khanafitina azakumullah kalau kita melihat adanya kelompok pergerakan yang berangan-angan menghayalkan khilafah Islam yang berdiri di Indonesia ini. Ada orang mimpi di siang bolong. Ada pahlawan kesiangan. Ada orang yang sedang memimpikan atau lebih tepatnya merindukan negara kayangan di antar berantah. Allahumma dalam keadaan ikhwanafitina asakumullah, kaum muslimin sekarang ini kondisinya tidak jauh dari keadaan kaum musyrikin yang ada pada zaman para ulama kita yang terdahulu. Pada zamannya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab bin Najib Tamimi, pada zamannya Syekhul Islam bin Taimiyah, pada zaman Imam Ahmad dan juga demikian pula pada zamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jangan heran, Kalau para ulama kita, para masyaikhuna, Semisal Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wa-Syeikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan bahwasannya keadaan masyarakat kaum muslimin zaman seperti ini sama keadaannya seperti masyarakat kaum muslimin di era Mekah. Bukan karena mengherankan. Sebab kesyirikan-kesyirikan menjamur di kalangan masyarakat. Kaum muslimin dalam keadaan juhal, tidak memahami, jahil tentang perkara agamanya. Dalam keadaan kaum muslimin lemah, tidak memiliki kekuatan yang yang mencukupi untuk melakukan pergerakan jihad fisabilillah melawan orang-orang kufar. Maka dengan sekian banyak kondisi yang ada, mereka semua memberikan penjelasan bahwasanya kaum muslimin di zaman sekarang ini keadaannya hampir sama dengan kaum muslimin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam di era Mekah. Maka tentunya Ikhwanabitin ya azakumullah yang lebih ditekankan ialah dakwah tauhid, mendakwakan tauhidullah, dakwah sunnah, mendakwakan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, memberantas STBC, syirik, takhayul, bid'ah dan khurafat, memberantas yang namanya segala bentuk penyimpangan-penyimpangan dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dakwah Dikuatkan hati kaum muslimin. Disadarkan mereka dari bahaya laten kesyirikan tadi atau kebidahan tadi. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala fa'abtarallahu bida'watihi. Kulla bid'atin wa dalalah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membatalkan melalui dakwah beliau rahimahullah dakwahnya syekh kulla bid'atin wa dalalah semua bentuk kebid'ahan dan kesesatan hancur berantakan ya ikhwan luluh lantak di depan dakwah sunnah di depan dakwah tauhid yang dibela oleh Allah tabaraka wa taala kesyirikan-kesyirikan pada zaman beliau pada zaman daulah Islamiyah daulah tauhid Al-Su'ud. Kesyirikan-kesyirikan semuanya tiarap. Delosor. Katanya orang sedayu. Tiarap. Tidak berani angkat muka. Yang namanya kebidahan-kebidahan juga demikian. Delesep. Semuanya masuk ke dalam liangnya masing-masing. Tidak berani kemudian menampakkan sengatannya. Sehingga dakwah tauhid menyebar ke seantero dunia. Tauhid menyebar tidak hanya di jazirah Arab, namun juga menyebar di wilayah-wilayah dunia yang lainnya. Bahkan masuk pula dalam negara NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia Raya yang kita cintai ini. Naam. Masya Allah. Beliau mengatakan tadi, maka Allah membatalkan melalui dakwah beliau semua kebid'ahan dan kesesatan. ya Yad'u ilaiha kullu syaitan. Yang diserukan oleh segenap para syaitan. Yakni syaitan dari kalangan. Dari kalangan. Jin menungso. Dari kalangan manusia. Syaitanul ins. Yakni ahlu syirik. Yakni ahlu bid'ah. Yakni ahlu dolalah. Allah batalkan itu semuanya. Wa aqamallahu bihi alam al jihad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan melalui beliau bendera jihad fisabilillah. Naam ya ikhwan. Ini bisa dibaca dalam sejarah dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab an najd Tamimi rahimahullahu taala. Beliau ya khanafitina azakumullah ketika mendakwakan tauhid ini. Itu tidak mulus, tidak. Tetapi menghadapi rintangan, menghadapi ujian, menghadapi cobaan, tidak hanya teror, tidak hanya subhat, kerancuan berpikir, tetapi juga ternyata mendapatkan gangguan secara fisik dari kalangan kaum musyrikin ketika itu. Maka dengan gagah berani khanafitina azakumullah, asy rahimahullahu taala dengan dibantu oleh Al Su'ud, jazahullahu khairah persatuan antara ulama dan umara menyatu dalam satu kekuatan yang sangat solid dan disebutkan dalam sejarah perjuangan mereka ya ikhwan fillah azakumullah betul-betul mereka itu ya ikhwan fillah azakumullah para imatun mujahidin para imam yang betul-betul sangat gigih berani dalam berjihad fi sabilillah membawa bendera tauhid membela tauhidullah membela sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberantas yang namanya kesyirikan, yang namanya kekufuran. Yang mungkin selama ini tidak terbetik dalam benak kita bagaimana sungguhnya sepak terjang dakwanya beliau rahimahullah taala. Bayangnya kita beliau apa namanya santai-santai di atas kursi fatwanya dan tinggal memfatwakan apa yang diinginkan oleh Al suud Tidak ya ikhwan, enggak gampang dakwahnya itu. Hah? Tidak. Tapi justru beliau juga maju di medan laga dengan dan bersama al-Imam Al-Mujahid Al-Su'ud ketika itu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Taala ta memberikan kemudahan kepada sebagian asatidah untuk bisa lebih menerangkan lebih lanjut, lebih rinci tentang sejarah dakwahnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Najib Tamimi dan secara khusus sejarah perjuangan al Saud, Al-Imam Al-Mujahid sampai bisa mendirikan kerajaan Saudi Arabia yang sampai sekarang dikenal sebagai Bilad Tauhid, negara Tauhid dan bagaimana gigihnya perjuangan mereka, jihad mereka fi melawan kesyirikan dan kekufuran. Insyaallah taala. Tunggu saatnya. وأدحض به شبه المعارضين dan Allah Subhanahu wa taala mematahkan melalui syekh syubhal muaridin syubhat-syubhatnya orang-orang yang menentang min ahli syirki wal inad dari kalangan kaum musyrikin dan orang-orang yang keras kepala wadana bil islami aktsaru ahli tilkal bilad dan tunduk dengan Islam mayoritas orang-orang yang ada di negeri-negeri itu di Najd. Bayangkan luas ikhwan dari mulai timur utara timur timur barat utara selatannya yang sangat luas itu mayoritasnya tunduk kepada Islam membela dakwah tauhid sehingga dengan adanya apa namanya dengan apa namanya tunduknya mereka pada Islam dengan tauhid maka semakin gencar dakwah tauhid disemarakkan tidak hanya di jazirah Arab namun sampai keluar mendunia ya allah Masya Allah Al-hadir minhum wal bad baik orang-orang kotanya ataupun orang baduinya itu banyak yang masuk Islam bertauhid wantasyarat da'watuhu wa mu'allafatuhu fil afaq maka tersebar dakwah beliau dan karya-karya beliau di ufuk dunia mendunia hatta aqarra lahu bil fadl sampai-sampai me mengakui keutamaan beliau keutamaan syekh man kana min ahli syiqaq orang-orang yang merugi sekalipun yakni orang-orang yang menentang dakwah beliau sekalipun memuji keutamanya beliau rahimahullahu taala illa man istahwada alaihi syaitan kecuali orang-orang yang memang dikuasai oleh syaitan wa karraha ilaihi iman dan yang dibikin benci oleh syaitan akan keimanan fa asarra 'alal 'inadi wa maka dia pun akhirnya menjaga, eh, uh, terus menerus di atas penentangan dan sikap melampaui batasnya. Masya Allah. Nama ya, ikhwan, intisyarul dakwah yang sangat luar biasa dengan dua kekuatan yang besar. Al-ulama wal umara. Wa subhanallah ikhwan fitina azakumullah. Umaranya. Al-Imam Al-Mujahid Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud dan anak cucunya itu sungguhnya murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al najdi rahimahullah. Belajar langsung pada Syekh. Sebagai murid. Sehingga umaroknya di samping dia sebagai umarok, sebagai kepala negara, sekaligus sebagai ulama. Maka jangan heran ya kalau dakwah semakin meluas. Santer, semarak. Dan karya karya tulis terus disebarkan di seantero penjuru dunia. Masya Allah. Waqat asbaha aktsaru ahli jaziratil Arab. Maka jadilah mayoritas penghuni jazirah Arab bidakwatihi melalui dakwah beliau rahimahullah kama qala qatadah rahimahullahu taala seperti yang digambarkan oleh imam Qatada rahimahullah an hali awal hadil ummah seperti keadaan awal umat ini. Nah, sekarang Imam Qatada menggambarkan keadaan awal umat ini. Gambaran Imam Qatada itu katanya Syarif itu sama dengan gambaran dakwahnya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala. Ini supaya kamu tahu bagaimana saya terangkan di awal bahwasanya dakwah yang ada di kalangan eh, di, di masa Syekh ketika itu kepanjangan tangan dari dakwahnya para al Mursalin. Kesyirikan yang ada pada waktu itu kepanjangan tangan dari kesyirikan yang ada pada kaum muslimin Quraisy, bahkan kesyirikan yang ada pada kaum Nuh. kau tidak menerangkan, Innal muslimin Sesungguhnya kaum muslimin Lama qalu La ilaha illallah Tatkala mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Angkara dhalikal musyrikun. Diingkari oleh kaum musyrikin. Wa kaburat alaihim. Dan kalimat ini sangat besar atas mereka. Wa baqa biha iblisu wa junuduh. Menjadi sempit dengan kalimat tadi. Dada iblis dan bala pasukannya. Fa'aba Allah illa ayyumdiyaha wa yudhiraha. Namun Allah enggan kecuali Allah langsungkan kalimat tadi dan Allah menangkan atau tampakkan kalimat tadi. Wa yansuruha ala man nawa'aha. Dan Allah membela kalimat tauhid ini di atas siapa saja yang menentangnya. Nawa yang eh, yang yang dafa yang menentang. Munawaah, mudafaah, penentangan, perlawanan. Innaha kalimatun man khasama biha falaj wa man qatala biha nusir. Sesungguhnya kalimat ini, kalimat tauhid la ilaha illallah. Barang siapa yang bermukhasamah, berseteru dengan kalimat ini, menggunakan kalimat ini. Halaj, maka dia pasti akan menang. Kalau dia mukhasamah, sedang bertikai, seteru, sedang apa namanya berdebat, kalau dia berpegangan dengan kalimat ini, halaj, maka dia akan pasti akan menang. Dan barang siapa yang berperang dengan kalimat ini, nusir, maka dia pasti akan dibela, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة hanya saja yang mengetahui kalimat ini penduduk jazirah ini saja allati yaqtawaha rakib fi layalin qala'il jazirah yang mungkin dicapai oleh seorang pengendara pada beberapa malam yang sedikit wa yasirur rakibu fi amin minan nas dan sang pengendara berjalan di tengah-tengah kerumunan banyak orang fi'am itu kelompok yang sangat banyak dari kalangan manusia la ya'rifunaha dalam kata mereka tidak mengenalnya wala yuqirruna biha dan tidak pula mereka menyetujuinya ini khanafitin asyikumullah gambaran Imam Qatadah di awal-awal Islam Sebagaimana yang kita baca dalam sejarah Nabawiyah, demikian keadaannya. Dan terus Allah menangkan tauhid sampai Islam jaya, kesyirikan belosor semuanya, kekufuran, eh, Arab semuanya, kebidahan, tidak punya gigi ila akhirih. Maka demikian pula pada zaman Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala di masa-masa awal dakwahnya Umat dalam keadaan gelap dengan kesyirikan. Gelap dengan kebid'ahan. Gelap dengan khurafat. Gelap dengan yang namanya takhayul. Mulai beliau berdakwah. Dikit demi sedikit. Diingkari oleh masyarakatnya. Diingkari oleh mereka. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk memenangkan kalimat tauhid. Di atas semua perkara yang ada. Sehingga terus dakwah beliau melaju, menyebar, meluas sehingga Allah menangkan kalimat tauhid di atas semua musuh-musuh agama yang ada sehingga di zaman beliau rahimahullahu taala tersebar dakwah tauhid sebagaimana di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebarnya dakwah tauhid begitu yang dimaukan sama al-muallif rahimahullahu taala وقد شرح الله صدور كثير من العلماء دعوته dan sungguh Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada-dada kebanyakan para ulama untuk menerima dakwah beliau, dakwahnya Syekh. Wasarru, mereka bergembira. Wastabsharu bitul'atihi. dan mereka memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin dengan munculnya dakwah beliau ini. Wa asnau alaihi dan mereka memuji dakwah beliau, memuji beliau nasran wa nazma dalam bentuk nasr. Nasr itu tulisan tulisan biasa. Nazm dalam bentuk nazman baita syair.